Man mata wa alaihi dirham au dinar. Siapa orang mati punya tanggungan hutang satu dirham atau satu dinar maka dibayar kebaikannya itu untuk melunasi itu utang nanti di akhirat. Ya. min hasanati. Ambil Hasanat buat bayar utang. Padahal di sana tidak ada dirham, nggak ada dinar, nggak ada. Laisa tamma. Ya, tidak ada di sana dinar wala dirham gimana mau bayar dinar pakai uang di sana nggak ada uang ada juga nggak laku ya maka nggak mau mau tidak mau bayarnya dengan hasanah makanya kita kalau utang ada kemampuan bayar dulu sekalipun dia nggak lagi bebasin kita punya beban ya. kalau ditagi wajib dia punya utang lalu mampu bayar ditagi wajib nggak bayar zalim hukumnya dosa nanti di akhirat itu yang diazab bahkan hakim di dunia ini boleh boleh kasih dia hukuman dengan di apa ini, pakaian besi itu ditusuk sampai dia mau bayar atau mati Salah utang berat ya dalam hukum kecuali dia memang nggak mampu nggak mampu lemah daripada membayar ini bebas bebas dari hukum nanti di akhirat juga dia bakal ditolong oleh Allah tapi niat awalnya mau mau ban mau apa namanya bayar beda hmm? ah bisa ah, niat yang dilihat ah Kan yang bab kita kemarin siapa orang yang berhutang lalu dia nggak niat nggak bayar atau niat merusak, maka Allah kasih kesulitan dia buat bayar. Tapi orang yang mengutang lalu dia niat mau bayar, Allah kasih kemudahan. fiturnya dikasih kemudahan Allah, kalaupun tidak Allah yang nanti bayarin semua. Jadi niat ini betul-betul sangat sangat penting di dalam diri seorang mukmin. Niyah matiyah. Niat itu kendaraan. Mau dibawa kemana ini? Makin bagus niatnya, makin bagus tuh kendaraan. Ya. Jadi apa aja niatin duluan. Ikhlas, niat baik. Ya. Kalau udah niat ikhlas, niat baik, pasti Allah tolong. Ya walaupun nggak menjamin kita nggak dapat ujian, yang namanya ujian dari dulu. Ya. Orang beriman diuji. Fitnah pasti. Kalau cuma karena iman kepada Allah lalu dapat jaminan tidak di, tidak difitnah, tidak di apa namanya? nggak dikirim berbagai macam tantangan, fitnah dan macam itu Nabi duluan nggak dapat ujian, Nabi duluan, ya, Nabi ujian nggak paling berat. Ujian yang paling berat para nabi, kemudian para uh, sahabat, para wali, para ulama, pal amsal, pal amsal. Nah, eh. di dalam zaman zaman fitnah, yang bagus kita diem. Kalau nggak tahu diem, jangan kita ikut-ikutan. Ya. Al-udlatul awla Ida idza fasadal zana dalam kitab kifayatul adkiya disebutkan itu ada syair al-uzlatul aula Ida fasadal zana mengasingkan diri itu lebih bagus lebih utama ketika zaman sudah mulai rusak au khawfa min fitanin bidinin mubtala atau khawatir agama kita kena fitnah oh, udah lebih bagus gitu kalau di zaman Sofian Aus Sauri, dia beliau mengatakan al sauri itu Asauri sauri ya, bukan Sofian. Di zaman al sauri Imam Syekh Tasawuf, beliau mengatakan tasawuf eh uzlah pada zaman kami sekarang ini halal, sudah halal. Eh, maka Imam Ghazali mengatakan kalau zaman al sauri halal, maka di zaman kita, di zaman kami kata Imam Ghazali wajib wajib dan fardu. Itu zaman Imam Ghazali, zaman kita sekarang gimana? Ya. Uzlah, jadi uzlah maknanya udah narik diri dari manusia deh. Karena fitnah. Bagaimana sikapnya kalau kita nggak bisa menghindari menghindari manusia? Kita jangan terpancing dengan berbagai macam fitnah, isu. Ya. Habib Hasan dia nih bin Ja'far ngomongnya di Facebook kita kan nggak tahu nggak melihat mata kita ini paham nggak kita nggak melihat mata kita ini Imam Ghazali melihat tuh orang zina depan mata dia terus orang pergi kalingan pohon kalingan terus nongol lagi ditanya itu orang zina itu orang bejat kata Imam Ghazali Tiadalah saya lihat sekarang dia melainkan wali. Usnuzon. Usnuzon orang muslim. Padahal depan matinya zina. Tapi ketika orang pergi hilang. Set. Tang nongol lagi dikatakan. Tidaklah saya lihatnya orang melainkan dia wali. Paham gak itu? Itu Imam Ghazali ngajarin kita gimana khusnudzon padahal dia lihat mata kepala dia sendiri. Bagaimana orang yang nggak melihat. Cuma dengar saksi sono sono ngomong, saksi bisa dibeli suara Kalau zaman udah rusak gimana? Zaman udah rusak, ya. Zaman sudah. Jadi kita nggak boleh terpancing. Oh Habib begitu, oh, oh, oh ikut-ikutin menghujat ya. Iya. Lebih selamat kita dia. Paham nggak? Rizik ya fitnah berbagai macam. Nggak heran sekarang. <clears throat> Al-Imam Kusyairi 25 tahun. Ada yang katakan 15 tahun. Difitnah, dicaci maki, diusir dari kampung. Imam Kusyairi. Al-Imam Sya'ari begitu juga. Yang usir dari ulama-ulama. Ulama-ulama yang gerah ame punya pendapat. Ame dia singkirin tuh. dibuka tabir ulama yang benar begini, ulama tasawuf yang sesungguhnya begini. Enggak demen ulama-ulama saat itu. Ya, di ada zamannya enggak enggak senang dong, Tapi beliau tetap puncak kan dan uh, eh, apa namanya? Uh, tanbihul mubtali. Itu tanbihul peringatan bagi orang-orang yang tertipu Minal auk yang ngaku dirinya wali, yang ngaku dirinya ulama. Oh, itu di orang kita. Jadi yang bagus kita diam di sana. Allah oh, alam, Allah oh, alam. Kalau ulama husnuzon, orang biasa kita husnuzon gimana ulama? Bahkan kita mesti dukung. Anda nggak tahu dia, yang anda tahu dia orang baik. Oh, cukup. Ya, itu jangan macam. Amin lihat percis, itu urusan itu. Itu urusan aneh-aneh nggak nggak jadi. Aneh belum lihat kita aja. Paham nggak? selamat. Wal Bukhari wa wa Nasai wa Ibnu Majah an Abi Qatadah. Qala qala rajulun ya Rasulullah ara'aita. Ya. In kutiltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir mudbir. Ya. Yukaffiru Allahu anni khataaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر ناداه فقال نعم إلا الدين كذلك قال جبريل وقال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين Dan Bukhari, Turmuzi, Nasai, بن Majah daripada Abi Qatadah. Beliau berkata Abi Qatadah, berkata seseorang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah kamu apa pendapatmu ini? Apa pendapatmu? Jikalau aku terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar, ikhlas, maju terus nggak mundur, apakah Allah mengampuni dosa saya? Lalu Rasulullah menjawab, "Nah, ya, tapi ketika orang ini berbalik, ya Rasulullah panggil lagi. Ini orang berbalik, Jibril ya datang gitu. Gak lama ini orang habis nanya Rasulullah, nah Allah ampunin dosa kamu. Ini orang berbalik, ajukan. Jibril turun, dipanggil lagi orang. Ya, ngajar. Sini, sini, sini. Allah tegasin lagi. Illa dain. Wow. Allah ampunin dosa kamu, betul tapi illa dain kecuali utang yang lagi yang lagi aku. Kadzalika qala Jibril begitulah Sebagaimana Jibril berkata, wa dan beliau bersabda, yughfaru syahidi kullu dzambin illa Diampunin ya setiap orang yang syahid ya, semua dosanya eh setiap dosanya orang-orang yang syahid itu kecuali utangnya kalau iya, ada orang yang mati syahid di jalan Allah punya utang. Yang lain diampuni. Utangnya kan enggak. Kenapa? Ugugul adami. Ada hak manusia. Kalau ada hak Allah enaknya. Allah mah habis aja. Ya. Allah. Tapi kalau hak manusia, ada kaitannya hak manusia harus minta. Minta reza. Wa muslimun لشهيد كل ذنب إلا الدين مسلم Muslim meriwayatkan hadis diampunin orang yang syahid setiap dosanya kecuali utang. Ini kisah sering kita dengar nih. Wa fi syar'i sunnah an Abi Sa'id Al-Khudri qala ata Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazah yusalli 'alaiha. Dalam syarah sunnah daripada Abi Sa'id Al-Khudri bersabda beliau berkata Sa'id Abi, Abi Sa'id Al-Khudri Rasulullah mendatangi jenazah dia salli alaiha untuk sholat untuk sholatin jenazah itu Wakala lalu Nabi mengatakan Hal ala sahibikum dainun Qalu na'am Apakah atas sahib kamu ini ada utang? Mereka menjawab na'am Lalu Nabi yang berkata lagi, hal tarokalahu min wabah. Apakah dia punya warisan yang bisa dibayar untuk utang itu? Min wabah. Kalau tidak, dia menjawab tidak. Ya, ya. Dia belum bayar utang di gitu mana? Kalau kosalnu ala sahibikum. Kalau gitu sholatin deh sahib inti. Anak nggak mau. Rasulullah nggak mau sholat. Qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Alayya dainuhu ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, alayya dainuhu ya Rasulullah. Iya, atasku utangnya, aku yang tangguh. Hebat ya. Eh, Sayyidina Ali yang nanggung utang. Alayya dainuhu. Mau bayar kapan Yang penting alayya dainuhu. Ya. Dihilah namanya itu. Pindahin utang ya. Iya, dihilah, dihilah. Kita kalau kita baik dari kita, kita hela. Ya. Ntar Allah kasih kemudahan kita untuk untuk untuk apa Untuk bayar. Jangan takut. pada dama lalu Nabi maju pasal alaihi salat. Wakala setelah salat Nabi mengatakan takallahu rohaneka minan Semoga Allah lepaskan jaminan kamu daripada api neraka. Kama pakakta rohana ahli Muslim Sebagaimana engkau telah lepaskan uh, Apa itu? Rohannya itu ya, Gadaian ya Atau jaminan Tanggungan Tanggungan saudaramu yang Muslim Laisa min abdin muslimin عن an akhihi عن an دينه dainahu Illa الله rohanahu yauman kiamat Kata Nabi, dia adalah seorang hamba yang muslim dia bayarkan hutang saudaranya. Melainkan Allah lepaskan tanggungannya di hari kiamat. Gak kebayar ternyata dia. Dinanggung hutang orang mati. Eh, dia gak bisa mampu-mampu bayar. Lu kan yang nanggung hutangnya, ayo. Belum dong, itu duit. Benar-benar yang duit. Sampai mati Allah yang dia. Allah karena dia menolong hambanya. Inna Allah Inna Allah fi auni ayi akhihi ma kana al-'abdu ya. Hmm? Ya. Madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu nolong hambanya selama hambanya itu nolong saudaranya. Makanya jadi orang nolong terus deh. Ya nolong niat nolong ya nolong. Wa fihi ya. Dan pada kitab syarah sunnah lagi. Annahu sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min bani Israel sa'ala ba'dha bani Israel ay yuslifahu al-fadina. Fagala ائتني بالشهداء أشهدهم فلا كفى بالله شهيدا ولا فأتني بالكبير فلا كفى بالله كبيرا Qala sadaqta fadafa'aha ilaih ila ajalim musamma. Dalam kitab syarah sunnah juga Rasulullah Nabi SAW pernah menyebutkan seseorang daripada Bani Israel minjem kepada sebagian temannya Bani Israel juga. Ayus rifahu al fadina supaya memberikan kepadanya pinjaman seribu dinar. Lalu orang yang dimintain pinjaman berkata, Datangkan kepadaku saksi. Emang disuruh ya. Kalau kita mau kasih pinjam orang, catat. Ya, ada saksi, jadi nggak ribet. Ya. Apa ya ayatnya? Idza tadayantum bidainin Ida ajali ila ajali musanna faktubu ya. Kalau kamu mau tadayantum bidainin mau melaksanakan utang piutang ya sampai waktu yang ditentukan maka datangin tuh etak eh, tuh catat ya. tulis ada saksinya juga datangkan kepadaku saksi ushidu yang bisa menjadi saksi mereka ya kita aku jadikan saksi mereka untuk kamu kalau ini orang yang utang yang kafah bilahi syahidan cukup Allah jadi saksi ini apa ini bin kafir. Kalau gitu datangkan kepada orang yang nanggung ya kafir. Ya. Ya. Kala kafa billahi kafira. Cukup Allah yang jamin yang yang nanggung. Ya, sudah tak. ini benar begitu katanya. Allah jadi saksi, Allah yang jadi ya, penjaminan. Pada ini, ila ajal musamma. Selain hutang seribu dinar. Sampai waktu yang ditentukan, sampai kapan nanti bayarnya gitu. Sampai saya tanggal sekian, sekian, sekian sudah. Fakharaja bil bahan Lalu nih orang keluar. Ya. ya. menuju satu tempat lewat lautan gitu. Faqadha hajatahu. Lalu dia tunaiin hajatnya di sana. Summa iltamasa markadan setelah selesai hajatnya itu disuruh ini orang yang ngutang pengen balik kan? Dia berusaha nyari markah nyari perahu. Ya, ya rekabuha yang dia pengen, yang dia bisa naikin. dia di mu'adaih lil ajar untuk datang kepada yang ngutangin tadi karena waktunya tuh udah habis, udah nyampe. Jadi setelah dibawa pulus ngutang dia berangkat ke satu tempat lewat lautan, nyebrang laut, terus dia dia tunaikan hajatnya di sana, waktu yang ditentukan buat bayar utang sampai. Nah, dia pengen balik, pengen balik mau bayar nih hutang. Tapi perahu yang dia cari untuk numpangin nggak ada, sulit. Dia cari ke sana nggak dapat tumpangan, ke sana nggak dapat tumpangan. Allah malamnya Falam yajid markaban, maka dia tidak mendapati perahu Fa'akhadha khashbatan fanagaraha. Lalu dia ambil kayu, kayu besar, di Di dikokor. Ya, mungkin kokor bahasa Arab kali ya. Iya. kokor nagor. Ya, di kokor kokor, kokor, tengahnya itu. Dimasukin kulus di situ. Ditutup lagi. Ya. Ya Allah, dulu waktu saya utang dia minta saksi, aku jawab, engkau jadi saksi. Aku mau nyam utang dibilang, siapa yang jamin? Oh, engkau jaminan. Sekarang saya mau bayar susah banget perahu nggak ada. Saya udah masukin dalam ya Allah. Aku dilempar nih, ya. Engkau jadi saksi, aku bayar utang. Ya. Lempar ke lembut. ya, terkali dilempar. Tentu Eh sampai di sana. Malaikat membawa. Ini orang kebetulan lagi nyari kayu. Yang ngutangin lagi nyari kayu. Buat bini masa? Ada kayu. Tahu kasih bini. Ya. Tahu bini kampak. Ada duit dalamnya, seribu dinar. Ada surat, itu orang tahu surat juga. Ya. Ini seribu dinar buat bayar utang ente ya. <laughs> Pada tangan. Jadi lu bayar utang kayu itu tapi ini orang yang bayar utang itu karena di belum yakin kan belum yakin bahwasanya kayu itu sampai kayak orang pulang siapin juga waktu dia dapat perahu siapin seribu dinar ketemu yang orang akhir maafin, anu nyari perahu, mau pulang nggak nggak bisa. Ya, terlambat aneh bayar nih. Itu udah bayar tuh. Kapan dibayar? Itu kayu yang dipikirin. Nyampir mungkin. Jadi orang tambah yakin. Bahwa ketika dia niat mau bayar, lalu dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih kemudahan. Dalam arti pelunasan. Itu kan kebetulan lunasnya dia saya cuman kirim melalui lautan. Ya Allah. Makanya ulama-ulama kita kalau yakinannya udah mantap udah ya kalau tingkatan kita ini udah akidah belajar yang mendasar yang cukup buat ngobatin keraguan udah jangan macam-macam lagi ya belajar akidah akidah Imam Ghazali cukup jangan coba-coba belajar ilmu kalam belajar ilmu kalam dirian lagi dulu deh mutik mutik akidah ya. sifat sifat Allah dikutik kutik nggak boleh jangan cukup belajar yang akidah yang dasar yang mm, dapat menimbulkan keyakinan kita akan Allah, melalui keraguan sudah cukup. Kecuali dia udah udah udah apa, udah betul-betul mahir, ada gurunya baru. Ya, akidah cukup begitu. Sama belajar gigi yang wajib buat kita yang mana? Yang dasar, haram, wajib, sunnah, ini ini Sedangkan yang istilah-istilah nggak wajib. Kecuali ulama. Ya, fardu ain, eh fardu kifayah. Ulama. Di belajar masail, masail dalam fikih dalam macam. Kalau orang awam mah wajibnya cuma <coughs> dia wudhu, pelajarin tuh bab wudhu, dia salat, pelajarin bab salat. Ikhtilaf yang ikhtilaf ikhtilaf nggak perlu. Ya nggak wajib, nggak cara fardu ain tapi fardu kifayah. Lagi akidah jangan macam-macam belajar. Allah bersifat wujud. Dalil dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arwama. ma Kita Itu aja. Adanya langit. Allah ciptain langit bumi itu menunjukkan adanya Allah. Cukup. Jangan dikorek-korek. Kalau langit bumi nggak ada, berarti Allah nggak ada dong. Emang Allah takluk. Ambil langit bumi kan eh, anak muda ini. otaknya dipakai. Kalau dikorek kejauhan lagi bisa salah. Tadi ngomong saya mensucikan Allah, salah itu Ya. Salah ya? Saya mensucikan Allah, salah ya? Salah ya? Saya mengesahkan Allah, salah ya? Salah. Yang benar saya mensucikan Allah sebagaimana Allah mensucikan dirinya dengan dirinya. Ya. Kalau kita sucikan Allah, Allah harus suci. Tahsilul. hasil. Tahsilul hasil. Aku mengesahkan Allah sebagaimana Allah telah mengesahkan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illa syahidallahu annahu la ilaha illa Hu. terus wal malaikatu wa ulul ilmi gaimam bil la ilaha illa lo isahin Allah Allah ada esah. lo sucikan Allah Allah ada suci Ya, padahal padahal ini nggak suci nih yang yang suci kan Allah dirinya diri nggak suci. Gimana yang nggak suci bisa disuciin zat yang maha suci? Gimana yang perbuatannya ya tidak esa bisa mengesakan yang esa? Paham nggak? Paham nggak? Udah cukup di situ aja. Ya Allah. Akhirnya munculnya ngaku nabi lah segala macam. Nah. فأتني فضيع ثم جمر جمر يرغم قدمه فماذا apa kalau في المدينة dimasukin itu seribu dinar di dalam tu ayo wa sahibatan minhu ila sahibat sahibi dikasih surat ya masukin juga ke dalam kepada sahibnya summa jazaza maudi'aha kemudian ditutup itu kayu yang sudah dikokor tadi Summa atabiha ilal bahar. Kemudian dia datang ke laut. Fagala Allahumma innaka ta'lam anni sa'altu ya pulanan Al-Fadina. Fasa'alani kafilan Fakultu kafah billahi kafilan. Faradiyah bika Wasa'alani syahidan Fakultu kafah billahi syahidan Faradiyah bika wa inni jahadtu an ajida markaban ad'ashu ilaihi alladhi lahu falam aqdi wa inni istauda'ta lahuma istauda'tu kaha wa inni istauda'tu ya kaha harama biha fil bahar hatta walijat jati lalu dia datang ke lautan dia ngomong ya Allah sungguhnya engkau tahu aku minjam sama si pulan, seribu dinar dia minta kepada aku penjamin. Aku aku jawab, cukup Allah sebagai penjamin. Ya. Dia reda terhadapmu ya Allah sebagai kafir. Lalu aku minta dia dan dia minta kepada aku syahid, saksi. Aku jawab, cukup Allah jadi saksi. Dia reda dirimu, dia zatmu sebagai saksi. Dan sungguhnya aku sungguh-sungguh ya, ingin mencari apa mendapati perahu supaya aku bisa pulang ke sana buat bawa utang eh bayar utang bawa ini utang yang aku sudah sampai jatuh tempo falam arde tapi nggak sanggup aku dan semuanya sekarang aku titipkan kepadamu ini utang ini harta ya paroma biha fil lalu dibuang ke, ya, uang yang dimasukin dalam kayu itu fil bahar hatta walijat sehingga tenggelam di dalam lautan Summan sarafa wa huwa fi Kemudian dia berpaling tapi dia terus dalam keadaan itu. Ya sumar kanan. terus berusaha nyari perahu. ya Yakhruju ila baladi yang bisa mengeluarkan dia ke negerinya, membawa menuju negerinya. Jadi bukan pas lempar-lempar gitu lalu dia nggak berusaha nyari perahu, terus nyari perahu, ya. Kita lagi ya, panggung nih. Fakhrajal ladzi kana asfalahum, lalu dia keluar menuju orang yang minjemin itu. Yang zuru Fahraja lagi kana asfalah. Lalu orang yang minjemin itu keluar. Ya. Yang zuru melihat barangkali ada kapal yang yang datang Kotja Abi Malik. Karena dia udah janjiin, eh udah tetepin waktu. Tar jam segini, tanggal siang, di bulan bayar utang. Jadi nungguin, dia ini yang mau janji mau bayar utang. Eh, sedang dia lagi di pinggir laut Faizan bil khashbah allati kana fi. Tiba-tiba kayu yang ada di dalamnya harta itu fi ilman. Fakhazah dia ambil ke kayu, tapi dia nggak tahu kan ada duit. Li ahlihi buat istrinya, hatoban sebagai kayu. Walamma wajada al tak Tatkala dia nashar dia apa itu? Cerai-beraikan gitu ya, dibelah deh. Dia mendapatkan harta, wasahifah dan surat. Summa jazuman ladzi kana azbalu Orang yang pengen bayar utang yang minjam itu pulang sampai. ta'ata bi alfi dinar. Bawa uang seribu. Wa qala wallahi mazil jahidan fi talabi markab li'at li'atika bimalika Fama wajatu markaban qabla allazi ataitu fi. Demi Allah, saya selalu berusaha nyari kapal ya untuk datengin kamu, bawa harta kamu buat bayar Tapi saya nggak dapat kapal. Mohon maaf, sebelum saya sampai kemarin udah berusaha nyari nggak dapat juga. Ini orang jawab, Hal kunta ba'asta ilayya syai'an? Apakah inti utus kepada saya itu sesuatu? Kola, Katanya udah bilang, Ani nyari kapal nggak bisa datang, eh nggak bisa nggak dapet, Ani belum bisa utang, dia belum paham juga. Ya. Dijawab lagi, diulang lagi. Kala ukhbiruka. Ya. Ani ya. lam ajid. Itu orang berkata, kan saya sudah kasih kabar kepadamu. Ani lam ajid markaban. Saya nggak dapat kapal. kau alladhi ji'tu pe, sebelum saya datang kepadamu ini ya, sebelum saya datang padanya qala itu yang mutangin menjawab lagi wa inna Allah qad adda anka alladhi ba'asta fil khasbah ya Allah udah membayarkan buat kamu yang kamu kirim melalui kayu fansarafa bil alabidina bil alabidina rasyidan lalu orang ini kembali nggak jadi bayar utang ya bawa pulang tuh seribu dinar sambil dia rasyidan dapat petunjuk bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata sampai dengan izin Allah Subhanahu sekali lagi niat yang baik maka Allah pasti akan tolong wallahu a'lam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي بأزواك ولا تولنا ولي أزواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك وأنصره حسن الله نحن وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وانجبنا بالعافية اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند الحاجة